Baik, kemudian kita akan lebih jauh membahas tentang isim kana. Baik, karena memang asalnya isim kana itu adalah mubtada, maka tentang pembahasan ini insya Allah kalau pembahasan sebelumnya tentang mubtada dapat dipahami, maka pembahasan kita kali ini juga mudah. Baik, isim kana dia terbagi menjadi dua kelompok. Ada isim kana yang mu'rab, ada isim kana yang mabni. Tayyib. Nah, isim kana yang berupa isim mu'rab kita akan lihat di sini. Jadi, namanya isim mu'rab seringkali saya ulang, dia dapat mengalami perubahan keadaan akhirnya. Dia bisa i'rabnya rofa, bisa i'rabnya nasab dan bisa i'rabnya jar. Akan tetapi karena dia sebagai isim kana, maka dia harus selalu marfu. Kenapa demikian? Karena memang isim kana itu termasuk dari kelompok marfu'atul asma. Contohnya misalnya, kanal waladu nasyiton. Anak itu rajin. Kita perhatikan di sini, al-walad dia adalah merupakan isim kana dan dia harus marfu. Kenapa? karena dia adalah isim mu'rab. Kalau isim mu'rab maka dia harus marfuk. tatkala dia sebagai isim kana. Al-walad dia merupakan isim mufrad. Ciri rofaknya adalah dengan dommah. Tayyib, contoh yang lain misalnya. Kanat Aisyatu solihatan. Kita perhatikan, Aisyah merupakan Isim mu'rab. Ismul ladzi la yansharif. Ciri rofaknya dengan dommah. Akan tetapi kita lihat kananya dia diberi tanda taknis. Yaitu tak mati. Tak yang disukun yang diletakkan setelah fiilnya. Karena memang karena dia adalah merupakan fiil. Sehingga manakala mubtada'nya tadi asalnya kan ai Aisyatu solihatun karena kemasukan kanat berubah menjadi kanat ai satu solihatan. Kita perhatikan kanannya kalau dia memang isim kanannya untuk jenis perempuan atau muannas maka karena diberi tanda taknis. lihat Contoh yang lain misalnya kanal muslimuna solihina. Kita perhatikan Al-muslimun merupakan jamak mudakar salim. Sehingga ciri rofaknya adalah dengan wawu. Kita perhatikan solihin kan dia khobar kana. Khobar kana kan dia harus mansub kan? Makanya dia solihin. Ciri nasabnya dengan ya, Tayyip. Tapi inti pembahasan kita kan isim kana. Sehingga al-muslimun dia rupa. Dan dia merupakan kelompok dari isim mu'rab. Baik, kita perhatikan karena dia tetap dalam bentuk mufradnya ya, tidak kanu, tidak ya. Jadi intinya bahwasanya kalau isimnya berupa isim mu'rab, maka kananya harus tetap dalam bentuk tunggal. Jadi jangan ditasrif. Kana, kana, kanu, nggak boleh. Jadi harus kana al-muslimuna salihina. Baik, contoh yang lain misalnya. Kanat al-muslimatu salihatin. Kita perhatikan. As al-muslimatu dia adalah isim kana yang berupa isim muhrab. Ya, dia merupakan isim marfu karena memang sebagai isim kana. Baik. Salihatin dia adalah khobar kana. Khobar kana dia harus mansub. Ciri nasobnya jamak mu'anas salim kan dengan kasrah. Tayyib. Ini kelompok isim-isim mu'rab yang dia sebagai isim kana itu al-walad, Aisyah, al-muslimun, kemudian al-muslimat. Baik, sekarang kelompok yang kedua dari isim kana. Kita akan lihat di sini. Isim kana yang berupa isim mabni. Baik, contohnya misalnya. Kana hadal ustadu aliman. Kita perhatikan di sini. Isim kana adalah hadza. Isim kana adalah hadza. Jadi, Isim karena di sini berupa isim mabni yaitu hada. Jadi tidak boleh kita baca hadu ya, dia mabni. Jadi dia tidak marfu akan tetapi dia mabni. Baik. Karena hadal ustadu aliman, aliman dia adalah sebagai khobar dari kana yang dia harus mansub. Baik. Contoh yang lain misalnya karena dalikal kitabu mufidan. Kitab itu berfaedah. Kita di sini lihat zalika dia adalah isim karena yang dia merupakan kelompok dari isim mabni. Baik, misalnya contoh yang lain kita gunakan isim karena yang berupa domir misalnya. Kuntu musliman. Nah, kuntu musliman. Di sini isim kana dia adalah tak. Isim kananya adalah tak. Tu di sini ya, tak. Ini isim kana. Sehingga kuntu musliman. Asalnya apa? Asalnya sebelum kemasukan kana adalah ana muslimun. Nah, tatkala kemasukan kana maka nggak boleh kita baca apa? Kana ana muslimun misalnya. Sehingga kananya harus kita tasrif. Nanti insya Allah kita akan ta uh, sampaikan tasrif dari kana ya. Sehingga kuntu musliman. Sehingga isim kananya adalah tak. Kemudian kanu muslimina. Ini isim kananya adalah wawu jamaah. Ini asalnya kan hum muslimuna. Tatkala kemasukan kana maka berubah menjadi kanu muslimina. Tayyib, sekali lagi kalau asalnya susunan mubtada dan khobar. Mubtadanya dia berupa domir. Ingat, mubtadanya dia berupa domir. Maka kana nanti harus ditasrif. Karena harus ditasrif. Sehingga isim kananya sudah bergandeng dengan si kana ataupun saudari-saudari dari kana. Baik, lalu bagaimana perubahan kana bersama domirnya? Maka di sini akan kita sampaikan yaitu tasrif kana, yaitu perubahan kana disertai dengan domirnya. Baik. Di sini akan kita sampaikan tasrif kana untuk diperhatikan ya kana kana kanu kanat kanata kunna kunta kuntuma kuntum kunti kuntuma kuntunna kuntu kunna kita perhatikan ini adalah tasrif kana bersama dengan domirnya Sekali lagi, kalau misalnya mubtada'nya berupa domir, maka nanti kana harus ditasrif sesuai dengan bentuk domirnya. Contohnya supaya kita lebih paham, misalnya kita buat susunan awal mubtada dan khobar huwa muslimun. Tatkala kemasukan kana bagaimana? Maka lihat kananya untuk domir huwa kana yang mana? Yaitu ya kana itu sendiri sehingga kana musliman. Mana isim kananya? Isim kana adalah domir mustatir. Isim kana adalah domir mustatir yang takdirnya adalah huwa. Kemudian misalnya kita buat susunan mubtada dan khobar huma muslimani, maka bagaimana? Huma ini domir huma kita perhatikan. Domir huma maka tatkala huwa huma hum kan demikian. Maka huma di sini kita lihat tasrif dari si kana yaitu kana kana. Nah, oleh karena itu maka menjadi kana mus ini Ingat, muslimani khobar dia tatkala kemasukan kana menjadi khobar kana berubah menjadi mansub sehingga muslimaini karena dia kan bentuk musanna. Nah, mana isim kananya? Isim kananya adalah mana? Alif. Tayyib. Adalah alif. Sehingga oleh karena itu maka kita harus perhatikan. Intinya sekali lagi kalau susunan mubtada dan khobar kemudian mubtada'nya berupa domir, maka tatkala kemasukan kana, kananya ditasrif sesuai dengan tasrif yang telah kita sampaikan. Contohnya misalnya anti muslimatun. Nah ini bagaimana kalau anti muslimatun? Ya kita lihat saja tasrifnya kan mudah. Kana, kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti. Nah di sini kan untuk mukhatab, untuk jenis perempuan loh mukhatabah atau orang kedua sehingga kunti sehingga bagaimana hasilnya yaitu kunti muslimatan Toyib, saya kira sudah dapat dipahami. Kalau intinya tasrifnya apa ya mudah tentunya ya.